الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على بعض كلمات الإمام سفيان بن عيينة Ini adalah majelis yang kedua dari majelis-majelis pelajaran yang akan membahas tentang aqidah Sufyan ibn Uyainah. كان في المجلس الأول مسألة إثبات القدر Pada majlis yang pertama kita membahas tentang إثبات القدر menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alah ats-tsaniyah qala wa taqdimu Permasalahan yang kedua beliau mengatakan dan mendahulukan Abu Bakar dan Umar. هذه المسألة تتعلق بأصل مهم وهو الصحابة Ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan satu prinsip yang penting yaitu sikap kita terhadap para sahabat. مسألة الصحابة مسألة عقيدة وإيمان Permasalahan menyikapi para sahabat termasuk di antara permasalahan akidah dan keimanan. وهي thalathatu aqsam. Dan hal ini terbagi menjadi tiga bahagian. Al-qismul awal fadlus sahabah radhiyallahu anhum. Yang pertama berkaitan dengan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Fahum afdalu hadhihi ummah Dan mereka adalah seutama-utama atau yang paling utama dari kalangan umat ini. ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار Barang siapa yang bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau melihatnya walaupun sesaat, فهو من أصحابه maka dia termasuk dari para Wah. sahabatnya وهو خير ممن جاء بعده dan dia lebih baik daripada orang yang datang setelahnya. القسم الثاني Bagian yang kedua, فضائلهم keutamaan-keutamaan mereka. فالواجب نشر فضائلهم رضي الله عنهم Yang wajib adalah menyebarkan dan menyampaikan keutamaan-keutamaan mereka radhiyallahu anhum مما ورد في الكتاب والسنة dari dalil-dalil yang datang di dalam Alkitab dan As-Sunnah. فضائل جماعتهم أو أفرادهم baik yang berkaitan dengan keutamaan para sahabat secara umum atau keutamaan para sahabat secara individu. مثل أن كلهم عدول بتعديل الله تعالى لهم Misalnya meyakini bahwa seluruh para sahabat mereka adalah orang-orang yang adil berdasarkan tazkiyah atau rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. وتعديل وتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم Demikian pula rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. فلا يحتاجون بعد تزكية الله ورسوله إلى تزكية أحد Maka setelah adanya rekomendasi dari Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari siapapun. فالواجب علينا نشر فضائلهم ومحاسنهم Maka yang wajib bagi kita sekalian adalah menyebarkan keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan mereka والإمساك عن نشر masawiihim au ma dara bainahum dan menahan diri dari menyampaikan keburukan-keburukan yang ada pada mereka atau perselisihan yang terjadi di antara mereka wa adamil khawd fima syajara wa waqa'a bainahum dan tidak menyibukkan diri atau membahas tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Bal nastaghfiru wa lahum jami'a. Namun kewajiban kita adalah senantiasa beristighfar dan memohon ampun untuk mereka seluruhnya. ويكون قلبنا لهم جميعا سليما dan hati kita terhadap mereka senantiasa dalam keadaan lurus dan suci untuk mereka. فإن الله ذكر المهاجرين والأنصار di mana Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang kaum Muhajirin dan Ansar. Summa qala ta'ala. Lalu kemudian Allah Azza wa Jal berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim" dan orang-orang yang datang setelah mereka yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman mereka senantiasa berdoa ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Dan jangan sekali-kali engkau menjadikan di dalam hati kami ada perasaan dengki bagi orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, wahai Rabb kami sesungguhnya engkau adalah yang maha pengasih dan maha penyayang. فدلت هذه الآية على واجبين عظيمين maka ayat ini menerangkan kepada kita dua kewajiban penting salamatul qulubi lis-sahabah yaitu yang pertama adalah keselamatan hati kita terhadap para sahabat wa salamatul alsun dan keselamatan lisan-lisan kita terhadap mereka fala yudhkarun illa bil khair wal jamil maka mereka para sahabat itu tidak disebut kecuali dengan kebaikan ولا تشتمل القلوب إلا على محبتهم وتبجيلهم dan hati-hati kita tidak terdapat terhadap mereka dalam menyikapi mereka kecuali dengan pengagungan dan kecintaan. فمن كان في قلبه بغض لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم maka barang siapa yang di dalam hatinya terdapat kebencian kepada salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau atlaqa lisanahu bil kalam fihim atau dia mengucapkan melalui lisannya dengan ucapan yang buruk terhadap mereka faqad dhalla 'anil tariq wabtada'a fid din maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang benar dan dia telah terjatuh ke dalam perkara bid'ah di dalam agama al qismu tsalits pembagian atau bagian yang ketiga ma yata'allaqu bitafadhulihim yang berkaitan dengan keutamaan atau berbedanya keadaan-keadaan dari sisi keutamaan mereka ay tartibihim fil fadl yaitu urutan keutamaan yang ada pada mereka fa afdalu hadhihi al ummah bal afdalu al bashar ba'da al anbiya'i wal rusul Abu Bakar siddiq maka yang paling afdal dari kalangan umat ini bahkan yang paling afdal dari seluruh para dari seluruh manusia setelah para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه Kemudian setelahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. ثم عمر ثم عثمان بن عفان Kemudian Uthman ibn Affan. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة Kemudian setelahnya adalah mereka yang termasuk dari sepuluh sahabat yang telah diberikan kabar gembira sebagai orang-orang mendapatkan jaminan surga. Tumma ahlu badrin wa ahlu uhud. Kemudian mereka yang ikut serta dalam peristiwa perang Badar dan Uhud. Wa ahlu asyajarah ahlu bayati ridwan. Kemudian mereka yang ikut berbaiat di bawah pohon yang disebut orang-orang berbaiat dalam kejadian Bai'atul Ridwan وتقديم المهاجرين في الفضل على الأنصار dan lebih mendahulukan keutamaan kaum muhajirin daripada kaum ansar dalam hal keutamaan وتقديم من أسلم وهاجر قبل الفتح على من أسلم وهاجر بعده dan lebih mengutamakan orang yang lebih dahulu masuk Islam dan berhijrah sebelum Fathu Makkah dibandingkan mereka yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. قال الله تعالى لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya tidaklah sama antara orang-orang yang berinfak dan berhijrah sebelum Fathu Makkah di antara kalian dibandingkan yang setelahnya. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا Mereka-mereka itu lebih mulia kedudukannya dibandingkan orang-orang yang eh, mereka berinfak dan berperang setelah Fathu Makkah. وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة Dan setiap dari mereka Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan bagi mereka surga. أي أي الجنة جزاك الله خير فتقديم أبي بكر وعمر هو من أصول السنة Maka lebih mendahulukan Abu Bakar dan Umar ini termasuk di antara prinsip sunnah. وتقديمهما في أمرين Dan mendahulukan mereka berdua dalam dua hal. تقديمهما في الفضل هكذا Mendahulukan mereka berdua dalam hal keutamaan. وتقديمهما في ترتيب khilafah dan mendahulukan mereka berdua dalam hal urutan khilafah. فمن قدم عليهما أحدا في الفضل أو في الخلافة فقد ابتدع وضل على السنة. Barang siapa yang lebih mendahulukan terhadap keduanya baik dalam hal keutamaan demikian pula dalam hal khilafah maka sungguh dia telah melakukan dia telah menyelisih sunnah. Hada idza kana taqdimuhu bin ghairi sabbin lahuma wala ta'nin fihima. Hal ini apabila perbuatan mereka lebih mendahulukan dari mereka berdua tanpa ada unsur celaan dan cercaan terhadap mereka berdua. أما إذا سبهما وطعن فيهما فقد أغرق في fi والرفض Adapun apabila mereka mencela dan mencerca keduanya, maka sungguh dia telah menampakkan kesesatan dan tenggelam dalam keyakinan Rafidhah. Wa amma man kaffarahuma Adapun yang mengkafirkan mereka berdua seperti kaum yang ekstrim فقد ذهب طائفة من أئمة العلم والسنة إلى كفره هو maka ada segolongan dari kalangan para ulama itu berpendapat tentang kafirnya dia yang mengafirkan keduanya. فأبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menemani Rasulullah di dalam gua. Qala ta'ala idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim yang artinya tatkala dia mengatakan kepada sahabatnya janganlah engkau bersedih sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Wa fadailu Abi Bakr As-Siddiq kathirah dan keutamaan tentang Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu itu banyak sekali. Rawal Bukhari wa Muslim adadan minha. Di mana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan beberapa darinya. Fahuwa awwalur rijalil balighina islama. dan beliau adalah yang pertama kali yang masuk ke dalam Islam dari kalangan kaum lelaki yang telah mencapai usia balik. وأسلم على يديه عدد كبير من الصحابة بل من العشرة Dan telah masuk Islam melalui tangan beliau banyak sekali dari kalangan para sahabat. Bahkan di antaranya ada dari kalangan sepuluh yang telah diberitakan eh, dan dijanjikan sebagai penghuni surga. ولقب بالصديق لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم ومبادرته إلى ذلك dan beliau digelari sebagai as-siddiq karena beliau senantiasa membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersegeranya beliau dalam menerima ucapannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah attakhadhani qala wa qala sallallahu alaihi wasallam law kuntu muttakhidhan min ahli al-ard khalila لاتخذت أبا بكر خليلا di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan kalau seandainya memungkinkan aku mengangkat dari penduduk bumi ini seorang khalil niscaya aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai khalil yaitu teman setiaku Wa وجاءته امرأة ajuzun tas'aluhu شيئا dan ada seorang wanita tua yang datang kepada beliau dan bertanya kepada beliau faqala lah, laha i'tini yawma kadha maka nabi mengatakan datangi aku pada hari ini dan ini qalat ara'aita idza ji'tu wa lam ajidka ta'ni al-maut annaka qad mutta Lalu wanita ini mengatakan, bagaimana menurutmu apabila aku mendatangimu, lalu kemudian aku tidak mendapat, mendapatimu? Maksudnya apabila engkau meninggal. قال فأت أبا بكر Maka kata beliau, datangilah Abu Bakar. وهو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته Beliau adalah yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrahnya. lam yufariqhu fi hadarin wala safar. Beliau tidak berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ketika safar demikian pula ketika hadar. Wa kana sadiqan lahu qabla al bithah Dan beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semenjak beliau belum diangkat sebagai rasul. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أن يؤم أبو بكر بالناس Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada beliau untuk menggantikan posisi beliau sebagai imam, mengimami solat bagi manusia. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس Mana beliau mengatakan perintahkan kepada Abu Bakar agar menjadi imam bagi manusia. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بركة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمتين عظيمتين دو كلمات yang قال لقد اختاره رسول الله ورضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أي في الصلاة afala nardahu lidunyana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meridai Abu Bakar terhadap agama kami yaitu menjadi imam dalam mengimami kaum muslimin lalu mengapa kita meridai, kita tidak meridai beliau dalam perkara dunia kita yaitu menjadi khalifah dan beliau juga menyampaikan ucapannya yang lain. Laqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Bakr an yusalli bin nas wa innahu la yarana wa yara makanana. Fa innahu la yarana wa ya'lamu makanana. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami kaum muslimin dan beliau ketika itu melihat kami dan melihat posisi kami وسأله ابنه فقال له من خير الناس dan anaknya bertanya kepada beliau dan pertanyaannya dia mengatakan siapakah manusia terbaik أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم yaitu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam قال أبو بكر maka dijawab oleh Ali radhiyallahu an Abu Bakar. Qala ibnuhu thumma man? Lalu anaknya bertanya lagi, kemudian siapa? Qala Umar ibn al-Khattab. Maka beliau menjawab Umar ibn al-Khattab. Fabadara ibnuhu faqal thumma anta? Lalu kemudian anaknya pun bertanya kepadanya, lalu dia mengatakan, lalu setelah itu engkau? Faqala lahu ma'ana ana illa rajulun minal muslimin ya bunayya. Maka dijawab oleh Ali radhiyallahu anhu, tidaklah aku ini melainkan hanya salah seorang dari kaum muslimin wahai anakku. Watawatara an Ali radhiyallahu anhu dan telah diriwayatkan secara mutawatir dari Ali radhiyallahu an annahu khataba ala minbar al-Kufah bahwa suatu ketika beliau berkhutbah di atas mimbar Kufah faqad balaghahu anna unasan mimman yudhiruna at-tashayyu' له يفضلونه على أبي بكر وعمر telah sampai kepada beliau berita bahwa ada segolongan orang di mana mereka terjatuh ke dalam pemahaman tasyayyu' di mana mereka lebih mengutamakan beliau yaitu Ali daripada Abu Bakar dan Umar. فقال والله لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري Lalu beliau mengatakan setelah mendengarkan hal tersebut, kata beliau demi Allah, tidaklah dibawa kepadaku seseorang yang dia lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar, melainkan aku akan mencambuknya sebagai hukuman terhadap orang yang mengada-ada dan melakukan kedustaan. وقال ابن عمر كما في الصحيح Dan berkata Ibnu Umar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih وهو أيضا في البخاري ومسلم كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا dan itu disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim kata Ibn Umar kami senantiasa mengucapkan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di hadapan kami khairuna Abu Bakr thumma Umar bin Al-Khattab thumma Uthman bin Affan thumma naskut bahwa orang yang terbaik dari kami adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian kami diam. وتقديمهما في الفضل والخلافة والدين dan mendahulukan mereka berdua dalam hal keutamaan dalam hal urutan khilafah demikian pula dalam hal agama فقولهما مقدم على قول غيرهما maka ucapan mereka berdua lebih didahulukan daripada ucapan selain keduanya. Wasunnatuhuma kadzalik dan sunnah mereka berdua demikian pula. fi al Bukhari anna Umar bin Al-Khattab qala li li hamil miftah al-Ka'bah Disebutkan dalam Sahihul Bukhari bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada seorang yang membawa pintu yang membawa kunci pintu Ka'bah. Laqad hamamtu an astakhrija kanzaha kunuzaha ay al-Ka'bah. Aku telah berkeinginan untuk mengeluarkan simpanan-simpanan yang ada di dalam Ka'bah, simpanan harta. فلا أدع فيها حمراء أي ذهب ولا صفراء أي فضة إلا أنفقتهما في سبيل الله Sehingga aku tidak menyisakan dari emas dan perak yang ada di dalam eh, gudang tersebut, yaitu gudang di dalam Ka'bah, melainkan aku menginfakkan seluruhnya. قال له لن تفعل Maka sahibul miftah Syekh wala Umar bin Khattab qala lahu Qala Haris al-Ka'bah Maka penjaga atau pemegang kunci pintu Ka'bah tersebut mengatakan kepada Umar jangan engkau melakukan hal itu. Qala Umar wa limadha? Kata Umar, mengapa demikian? Qala li anna sahibaika lam yaf'alahu. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar. Maka penjaga atau pemegang kunci pintu Ka'bah ini mengatakan karena dua sahabatmu yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar keduanya tidak melakukan hal itu. Faqala Umar bin Al-Khattab sadaqta huma al-mar'ani yuqtada bihima. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada penjaga atau pemegang kunci pintu Ka'bah tersebut engkau telah benar ucapanmu keduanya adalah dua yang dijadikan sebagai panutan ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي dan pada saat Umar radhiyallahu taala anhu ditikam yang ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi وحضرته الوفاة dan beliau dalam keadaan sekarat Qila lahu istakhlif 'ala al-ummati ba'daka rajulan. Lalu dikatakan kepada Umar, angkatlah sebagai khalifah setelah wafatmu kepada seseorang. Faqala in atrukuhum min ghairi istikhlaf faqad tarakahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, apabila aku meninggalkan mereka tanpa harus mengangkat seseorang sebagai khalifah, maka telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairun minni yakni Abu Namun apabila aku mengangkat setelahku seorang khalifah, maka hal itu pun telah dilakukan orang yang lebih baik dariku yaitu Abu Bakar. Faja'ala Umar al-amra syura fi sittatin yakhtaruna ahadahum. Maka Umar radhiyallahu taala anhu pun menyerahkan kepada enam orang di mana mereka akan memilih siapa yang akan menjadi khalifah dari enam orang tersebut. فوقع اختيارهم واتفاقهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه Maka pilihan mereka pun jatuh kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. وفي عهد عثمان بن عفان Dan di masa Utsman bin Affan كما في صحيح مسلم sebagaimana diriwayatkan dalam sahih Imam Muslim amara Uthman Aliyan an yuqima hadd al-khamri ala man shariba al-khamra maka Uthman radhiyallahu taala anhu memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk menegakkan hukum terhadap orang yang meminum khamr hukum had فأمر علي أحد أبنائه فجلده Maka eh, Ali radhiyallahu anhu memerintahkan kepada salah seorang anaknya untuk menegakkan hukum tersebut, maka ia pun mencambuknya. Wa Ali ya'ud dan Ali bin Abi Thalib menghitung cambukan tersebut. Falamma balagha 40 jaldah qala amsik awqif. Maka setelah dicambuk sebanyak 40 kali, maka Ali Ali radhiyallahu mengatakan berhentilah. Jalada Rasulullah 40 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencambuk sebanyak 40 kali. Wajalada Abu Bakr 40. Demikian pula Abu Bakar telah mencambuk 40 kali. Wajalada Umar 80 jalda. Dan Umar radhiyallahu anhu mencambuk 80 kali. Qala Ali wa kullun sunnah. Maka berkata Ali radhiyallahu anhu, semua apa yang mereka lakukan itu sunnah. فسمى فعل Abi Bakr wa Umar sunnah. Maka Ali radhiyallahu anhu menyebut apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar sebagai amalan sunnah. ثم قال وهذا أحب إلي يعني الاقتصار على الأربعين. Lalu kata Ali radhiyallahu anhu yang ini yaitu 40 kali cambukan ini lebih aku sukai. ولقد كان تقديم أبي بكر وتقدم أبي بكر وعمر معروفا حتى عند المشركين Dan didahulukannya Abu Bakar dan Umar merupakan perkara yang diketahui bahkan di kalangan kaum musyrikin. ففي غزوة أحد Dalam peristiwa perang Uhud, قام أبو سفيان وكان رأس المشركين في هذه الغزوة ketika itu Abu Sufyan berdiri dan dia adalah tokoh kaum musyrikin dalam peristiwa perang ini. فنادى بأعلى صوته أفيكم محمد maka dia pun berteriak dengan suara yang paling lantang. Apakah di tengah-tengah kalian ada Muhammad? Afikum Abu Bakar. Apakah di tengah-tengah kalian ada Abu Bakar? Afikum Umar bin khattab Apakah di tengah-tengah kalian ada Umar bin khattab Thumma qal inna haula'i thalathata qad matu. Lalu kemudian dia mengatakan sesungguhnya tiga orang ini mereka semuanya telah wafat. فقال له عمر يرد عليه كذبت قد أبقى الله لك ما يخزيك Maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan kepadanya dan sambil membantah ucapannya bahwa sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang masih hidup yang membuat kalian menjadi hina. أي أننا أحياء Yaitu maksudnya bahwa kami ini masih hidup Qad kanu asya'u annahum qutilu fi ghazwati Uhud. Ketika itu mereka menyiarkan berita bahwa ketiga orang ini telah terbunuh dalam peristiwa perang Uhud. Asyahid anna al-musyrikin anfusahum ya'rifuna wa yuqirruna bihadha at-taqdim wa at-tartib. Yang menjadi inti dari peristiwa ini bahwa kaum musyrikin sendiri mereka mengetahui dan mengakui keutamaan daripada kedua sahabat ini secara berurutan. Zakara dzalika Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Zadil Ma'ad fi al Hal itu disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad ketika pada jilid yang ketiga ketika menerangkan tentang kisah peristiwa perang Uhud ini. آه، تذكر قصة أيضا عن أهل الكتاب فيها ذكر أبي بكر وعمر نسيتها الآن لا إله إلا الله غير قصة أحد نسيتها أيضا فيها هذا أن أهل الكتاب كذلك كالمشركين في معرفة أنهما في الترتيب هكذا وفي التقديم عند الأمة Uh, beliau lupa ada juga satu kisah yang lain yang berkaitan dengan ahlul kitab uh, bahwa Nah. dari kalangan ahlul kitab sendiri mereka Itu sendiri subhanallah. mengakui tentang diutamakannya Abu Bakar dan Umar tapi beliau uh, tidak mengingatnya sekarang ولما قتل عمر رضي الله عنه دخل عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكلا عمر رضي الله تعالى عنه تربونه مكا علي رضي الله تعالى عنه ما سوق من datanginya فقال رحمك الله lalu beliau mengatakan semoga Allah merahmatimu لقد ظننت أن تلحق بصاحبيك aku telah menyangka bahwa engkau من يسول kedua sahabatmu من كثرة ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Disebabkan seringnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر seringkali Nabi mengatakan, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. ومن الأحاديث في تقدمهما وتقديمهما Dan termasuk di antara hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan mereka dan lebih diutamakannya keduanya dari yang lain. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara para sahabatnya, يحدثهم عن بني إسرائيل di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada mereka tentang Bani Israel وأخبار الأمم الماضية dan berita-berita tentang umat-umat terdahulu. فذكر من ذلك أن رجلا أراد أن كان يحرث على بقرة الأرض Dan beliau menyebutkan bahwa termasuk dalam hal ini ada seorang ingin membajak sawah dengan menggunakan kerb- eh, sapinya. ثم أراد أن يركب عليها Lalu kemudian dia ingin menaiki atau mengendarai sapi tersebut. فنظرت إليه فالتفتت إليه البقرة وقالت Lalu, إنا لم نخلق لهذا أي للركوب وإنما خلقنا للحرث lalu kemudian sapi itu pun melihat kepadanya dan mengatakan kepadanya, yakni sapi ini berkata, sesungguhnya kami tidak diciptakan untuk dijadikan sebagai kendaraan. Kami hanya diciptakan untuk membajak. فقال الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله بقرة تتكلم Maka manusia pun berkata di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Subhanallah, sapi kok bisa berbicara? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وليس في المجلس أبو بكر وعمر Maka Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, sesungguhnya aku beriman tentang hal tersebut. Demikian pula hal itu diimani oleh Abu Bakar dan Umar dalam keadaan di majelis itu tidak ada Abu Bakar dan Umar. ثم حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada mereka, أن راعي غنم جاء ذئب فأخذ شاة منها bahwa ada seorang pengembala kambing tatkala ada seekor serigala datang dan mengambil satu ekor kambing peliharaannya. Fa'adrakahu ra'i fa'akhadha syata min famih. Lalu kemudian uh, pengembala itu pun mengejar serigala tersebut dan mengambil kambing itu dari mulutnya. Fanadhara ilaihi dhi'bu wa qala maka serigala itu pun melihat kepada si pengembala dan berkata, "Famallaha ghairi yawma la yakunu ar-ra'i." "Faman laha?" من لها غيري يعني من سيأخذها مني Siapa yang bisa mengambil dariku ketika tidak ada pengembala itu? قالوا سبحان الله ذئب يتكلم Maka mereka pun mengatakan subhanallah, serigala kok bisa berbicara? فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وليس في المجلس أبو بكر وعمر Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi mengatakan, sesungguhnya aku mengimani hal tersebut. Demikian pula Abu Bakar dan Umar dalam keadaan di majelis tersebut tidak terdapat Abu Bakar dan Umar. فهذا يدل على قوة إيمانهما بالغيب Ini menjelaskan kepada kita tentang kekuatan keimanan mereka terhadap perkara gaib وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته lahuma bil iman wa tasdiq dan ini adalah merupakan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya dan persaksian kepada keduanya tentang keimanan mereka yang senantiasa membenarkan terhadap perkara-perkara gaib. Ana qultu thumma haddathahum bi qissati adh-dhi'b la yufid la uridu at-tartib فلا أذكر الآن في الحديث هل قصة البقرة قبل أم الذئب نعم Dan saya menyebutkan di sini lalu Nabi memberitakan pada mereka tentang kisah serigala. Saya tidak memaksudkan di sini berurutan kisah sapi kemudian kisah serigala karena saya sendiri tidak begitu mengingat yang mana yang lebih dahulu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin fi at-tariq Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika di sebuah jalan dalam sebuah peristiwa perang, فتقدمه أصحابه lalu kemudian para sahabatnya mendahului beliau. فقال إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau seandainya kaum tersebut mereka taat kepada Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka berjalan di atas petunjuk. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه بعض أهل العلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama yang artinya ikutilah kedua orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar. Wa huma awwal man yadkhul fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam في حديث العرباض بن سارية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين Dan keduanya adalah orang-orang yang pertama yang masuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah ketika beliau mengatakan berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin setelahku. ولكل واحد منهما فضائل خاصة وردت فيه رضي الله عنهم Dan masing-masing dari kedua sahabat ini ada keutamaan khusus yang disebutkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فعلينا معرفة فضلهما Maka yang wajib bagi kita adalah mengenal keutamaan kedua sahabat ini. والبحث في سيرتهما dan mencari atau membahas tentang sirah atau biografi perjalanan keduanya والأخذ بوصاياهما dan senantiasa berpegang dengan wasiat-wasiat keduanya. وقد ألف الحافظ ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير Al-Hafidh Ibn Kathir, penulis kitab tafsir, telah menulis sebuah karya ilmiah. كتابين Beliau menulis dua kitab. كتاب بعنوان مسند أبي بكر الصديق مجلد kitab yang berjudul Musnad Abu Bakar Siddiq itu ditulis dalam satu jilid wa kitab ismuhu Musnad Al-Faruq Umar bin Khattab ثلاثة مجلدات dan ada satu kitab lagi yang beliau tulis yaitu Musnad Al-Faruq Umar bin Khattab terdiri dari tiga jilid ذكر فيهما جملة من أخبارهما ووصاياهما وكلماتهما di mana beliau menyebutkan di dalam kedua kitab tersebut beberapa dari keutamaan keduanya, wasiat-wasiat keduanya, demikian pula beberapa kalimat-kalimat yang datang dari keduanya. Fi islahid din wad dunia dalam perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan dalam perkara dunia demikian pula agama. Wasaya azimah. Ini adalah merupakan wasiat yang sangat agung. Qala ba'du salafi rahimahumullah. Sebagian para ulama salaf berkata rahimahumullah. Kanu hubba Abi Bakr wa Umar kama Qur'an. Mereka dahulu mengajarkan kepada kami kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan kami surah dari Al-Qur'an Al وقد جاء في تفسير سورة الفاتحة dan telah disebutkan dalam penafsiran surah Al-Fatihah fi qaulillahi azza wa jal ihdinas siratal mustaqim itu dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim ma huwa as-siratal mustaqim apa yang dimaksud as-siratal mustaqim ja'at aqwalun iddah ada beberapa penafsiran yang ada la ikhtilafa bainaha yang sesungguhnya tidak ada perselisihan di antara tafsiran-tafsiran tersebut. Kulluha hak, Semuanya adalah penafsiran yang hak. Faqila as mustaqim al-Islam. Ada yang berpendapat yang dimaksud as mustaqim adalah Islam. Waqila al-Qur'an. Ada pula yang mengatakan yang dimaksud Al-Qur'an. Waqila as-sunnah. Ada pula yang menyebutkan yang dimaksud adalah sunnah. وقيل طريقة أبي بكر وعمر Dan ada pula yang mengatakan yang dimaksud as-siratul mustaqim adalah metode atau jalan Abu Bakar dan Umar. كما جاء عن أبي العالية أو غيره Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Aliyah atau yang lainnya. وكله حق Dan itu semua penafsiran yang benar. فالواجب أن نفهم الدين ala ma fahimahu Abu Bakr wa Umar. Maka yang wajib bagi kita adalah memahami agama ini berdasarkan apa yang telah difahami oleh Abu Bakar dan Umar. Wa baqiyatus sahabah. Demikian pula yang lainnya dari kalangan para sahabat. Idza jaa insanun yad'uka ila ayyi syai' min at-ta'at. Apabila ada seseorang datang kepadamu dan mengajakmu untuk apa saja dari bentuk-bentuk ketaatan, Faqul lahu hal kana alaihi dalilun minas sunnah. Maka katakan kepadanya, apakah apa yang kamu sampaikan itu ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah? Hal kana alaihi Abu Bakr wa Umar? Apakah hal itu di menjadi sikap Abu Bakar dan Umar? Fahuma wazirahu fid dunya. Maka keduanya adalah pendamping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia. وكما كان معه في الدنيا هما معه في القبر Sebagaimana keduanya bersama Nabi di dunia, maka keduanya pun bersama Nabi di dalam kuburnya. أي قبرهما بجوار قبره لا أنهما دفنا في نفس قبره نعم Yang dimaksud bahwa kuburan kedua sahabat ini berdampingan dengan kuburan Nabi, bukan yang dimaksud bahwa kuburan sahabatnya disatukan bersama kuburan Nabi. Subhanallah al-azim. كيف جمع بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم dunya wa وفي وفي القبور maka subhanallah bagaimana Allah subhanahu wa taala menyatukan mereka di dunia demikian pula di kuburan di satu satu tempat وقد kana an صلى sallallahu alaihi wasallam dufina fi حجرة Aisyah li'annahu fiha قبض Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau dikuburkan di kamar Aisyah karena disitulah beliau wafat. Wal anbiya yudfanuna haitsu yuqbadun. Dan para nabi mereka itu dikuburkan di tempat di mana mereka wafat. Thumma dufina Abu Bakr bijiwarihi. Lalu kemudian dikuburlah Abu Bakar radhiyallahu anhu di sampingnya. Fakana fi hujratiha zawjuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abuha Abu Bakar. Maka di kamarnya di situ ada uh, suami dari Aisyah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya Abu Bakar. وكان فيه موضع لقبر ثالث أرادته عائشة لنفسها رضي الله عنها dan ketika itu masih ada satu tersisa untuk dikuburkan seseorang di sampingnya dan Aisyah radhiyallahu taala anha menginginkan agar dialah yang menempati kuburan tersebut. Falamma tu'ina Umar radhiyallahu anhu maka pada saat ditusuknya Umar radhiyallahu anhu أرسل ابنه عبد الله عبد الله بن عمر إلى عائشة يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه maka Umar radhiyallahu taala anhu mengutus anaknya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk meminta izin agar beliau dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فآثرت عائشة عمر على نفسها بذلك. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha lebih memprioritaskan Umar daripada diri, diri beliau sendiri untuk dikuburkan di samping Nabi alaihi salatu wasallam. Wa akhbarathu bi annaha qad radiyat. Dan Aisyah memberitakan bahwasanya beliau telah meridhoinya. فلما جاء وأخبره قال بشر maka ketika falamma raja'a Abdullah bin Umar ila abih qala lahu bashir. Maka ketika Abdullah bin Umar kembali kepada ayahnya, maka beliau pun mengatakan sampaikanlah berita gembira. Faqala lahu abshir ya amir al mu'minin faqad radiyat. Maka uh, kata Ibnu Umar kepada ayahnya, bergembiralah wahai amirul mu'minin, Sungguh Aisyah telah meridainya. Faqala Umar alhamdulillah ma kana syai'un yuhimmuni mithlu hadha. Maka oh, kata Umar radhiyallahu taala anhu, alhamdulillah tidak ada sesuatu yang paling terpenting bagiku seperti hal ini. Walikamali taqwa wa wara'ih dan hal yang menunjukkan kesempurnaan ketakwaan beliau dan wara'nya. Qala li ibnihi Abdullah Beliau mengatakan kepadanya Abdullah bin Umar, "Idza ana muttu, apabila aku wafat, fahamaltumuni ay 'ala an-na'sh wal aktaf, lalu kemudian kalian membawa aku di atas keranda mayat, famurra bi 'ala 'Aisyah wasta'dhin minha marratan ukhra." Maka lewatilah ke kerandaku tersebut kepada Aisyah lalu meminta izin sekali lagi kepadanya. Fa inni akhsha an takuna adhinat hayaan minni fi hayati. Karena sesungguhnya aku khawatir jangan sampai Aisyah mengizinkan pada saat aku masih hidup karena dia merasa malu kepadaku. Fa idza fala taqul inna amiral wa fa inni yawma idzin lastu lil bi amir. Walakin qul inna Umar bin Al-Khattab yasta'din. Maka apabila engkau meminta izin kepadanya, jangan sekali-kali engkau mengatakan eh, bahwa Amirul Mukminin meminta izin kepadaku karena pada saat aku telah wafat, aku bukan lagi sebagai amir, sebagai pemimpin, namun katakan kepadanya bahwa Umar bin Al-Khattab meminta izin kepadamu. ففعل عبد الله بن عمر ذلك Fakarrarat Aisyah al lahu Maka hal itu pun dilakukan oleh Abdullah bin Umar, maka diulangi kembali bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengizinkan beliau untuk dikuburkan. Fa'alaina jami'an an nata'allam siratahuma. Maka wajib bagi kita sekalian untuk mempelajari sirah perjalanan keduanya. Wa naqtafi atharahuma dan mengikuti dan menjadikan sebagai teladan dari riwayat-riwayat keduanya. فهما في الإسلام كالسمع والبصر maka keduanya di dalam Islam itu seperti pendengaran dan penglihatan المسألة الثالثة permasalahan yang ketiga قال أول حوض Permasalahan ketiga tentang telaga. Al-imanu bil haud beriman tentang adanya telaga fihi umurun dalam hal ini ada beberapa hal yang penting untuk dijelaskan al-awwal al-imanu bi anna li kulli nabiyyin hawda wa aktsaruhum waridan hawdun nabiy sallallahu alaihi wasallam Yang pertama adalah mengimani bahwa setiap nabi itu memiliki telaga dan telaga yang paling banyak didatangi adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. الثاني الإيمان بصفته Yang kedua beriman tentang sifat-sifat dan ciri-ciri telaga tersebut. وقد صحت بل تواترت الأحاديث في الحوض dan telah sahih bahkan riwayat-riwayat mutawatir yang menerangkan tentang telaga tersebut. Wa mimma warada fi dan termasuk di antara riwayat yang datang menjelaskan hal itu An tulahu syahrun wa 'ardahu syahrun bahwasanya panjang dan lebarnya itu sejarah seorang melakukan perjalanan satu bulan وأنه أبيض من اللبن dan bahwasanya airnya itu lebih putih dari susu وأحلى من العسل dan lebih manis dari madu وأبرد من الثلج dan lebih dingin dari es يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة Dan ada dua aliran yang masuk ke dalam telaga tersebut yang itu berasal dari sungai Al-Kautsar yang merupakan sungai yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. al kautsar fil jannah. Al-Kautsar itu adalah sungai yang ada di dalam surga. Yasubu minhu mizaban, mizabun min zahab, wa mizabun min fiddah ila al-hawd fil 'arasat. Lalu kemudian ada dua saluran, salah satunya dari emas dan satunya lagi dari dari Perak yang keduanya mengalirkan sungai apa aliran air dari sungai Al-Kautsar tersebut ke dalam telaga itu. Adadu aniyatihi ah, ka'adadi nujumis sama ay fi kathratiha. Jumlah bejana-bejana yang terdapat di dalam telaga itu sejumlah bintang-bintang yang ada di langit yang menunjukkan banyaknya. Man syariba minhu syarbatan lam yadhma' ba'daha abada. Barang siapa yang meminum seteguk dari telaga tersebut, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Al-amru tsalits mawdi'uhu. Perkara yang ketiga, letak dari telaga tersebut. Fil arasat. Tempatnya berada di arasat. Hal qabla al-mizan, au ba'dahu, au ba'da al-jisr as-sirat, Apakah letaknya itu sebelum adanya mizan atau setelahnya atau atau setelah uh, eh, as-sirat? Rajjaha 'adadun min ahli al-'ilm. Ada beberapa dari kalangan para ulama menguatkan anna al hawd awwalaha bahwasanya telaga itu terletak di awalnya. Wa huwa al-munasib li khuruj an-nas min quburihim 'atasha. Dan itu sesuai berkaitan dengan keluarnya atau dibangkitkannya manusia dari alam kematiannya dalam keadaan mereka kehausan وبقائهم خمسين ألف سنة ينتظرون القضاء dan في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة نعم dan eh, ود- mereka و- ودنو الشمس منهم حتى يغرق كثير آه، ودنو الشمس منهم في العرصات حتى تكون منهم على قدر ميل نعم lalu kemudian pada saat mereka berada di Arasat begitu dekatnya matahari di atas kepala-kepala mereka hingga jaraknya satu mil. فيكون الحوض ثم الميزان ثم الصراط Sehingga urutannya yang pertama adalah telaga, lalu kemudian setelah itu al-mizan tempat ditimbangnya amalan-amalan, kemudian setelah itu as-sirat. ورمزوا لها بكلمة حمص Dan mereka para ulama menyebutkan urutannya dengan ringkasan hims. فالحاء للحوض والميم للميزان والصاد للصراط Ha untuk al-haud, kemudian mim itu singkatan dari mizan dan ashab itu singkatan dari as singkatannya himsun al-amrul khamis kemudian al-amrul rabi' sah al-amrul rabi' perkara yang keempat الإيمان بأن أناسا من هذه الأمة يذادون أي يمنعون من beriman الشرب من الحوض ويؤخذون دونه beriman bahwa ada sekelompok manusia mereka dijauhkan dan dicegah dari mendekati atau meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أمته بآثار الوضوء Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal mereka bahwa mereka ini dari kalangan umatnya dari bekas air wudu. وهؤلاء الذين يمنعون من الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم dan mereka ini yang dicegah untuk meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum man irtadda wa kafar ba'da islamih di antara mereka ada yang murtad dan kafir setelah masuk Islam kalladheena كالذين ارتدوا بعد موت sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum Abu أبو was sahabah Seperti halnya orang-orang yang murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka pun diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Atau man yartaddu ba'dahum. Atau orang-orang yang murtad setelahnya. hakadha ahlul ahwa'i wal bid'ah. Demikian pula termasuk orang yang dicegah untuk meminum telaga adalah ahlul ahwa dan para ahlul bid'ah. Fa fi ba'd al dan disebutkan dalam sebagian hadis sahihain wa ghairihima dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya fa aqulu ummati ummati di mana beliau mengatakan umatku umatku fa yaqul aw fa yuqalu li innaka la tadri ma ahdathu ba'dak maka dikatakan kepada Nabi sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah wafatmu إنهم غيروا وبدلوا sesungguhnya mereka telah melakukan perubahan-perubahan فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل maka Nabi pun mengatakan menjauh menjauh bagi orang yang melakukan perubahan itu ففي هذا التحذير الشديد من الابتداع في الدين maka hadis ini merupakan peringatan keras dari melakukan bid'ah di dalam agama فاحذر يا عبد الله ذلك maka berhati-hatilah wahai Abdullah dalam perkara itu ولا تتساهل في البدع ولا تتهاون معها jangan engkau bermudah-mudahan dan meremehkan perkara bid'ah وكما ذكر بعض الأئمة كابن القيم وغيره dan sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para imam seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا سنته bahwa telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan dunia ini adalah sunnahnya. Faman tamassaka biha barang siapa yang berpegang teguh dengannya wa nahala minha 'adzban safiyan naqiyya lalu kemudian berpegang kepada sunnah tersebut dengan airnya yang murni dan jernih lam yakhlitha bil ahwa wal ara wal bid'ah dia tidak mencampurinya dengan hawa nafsu dan pendapat-pendapat serta bid'ah-bid'ah. أكرمه الله بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أحبنا في الله أن يجعلنا وإياكم من واردي حوضه الشاربين منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada aku, kepada kami dan juga kepada kalian dan kepada orang tua kami dan orang tua kalian, pada para masyayikh dan para masyayikh kalian dan siapa saja yang kami cintai agar kemudian kita diberi kemudahan untuk meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegukan yang kita tidak lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Al-amrul khamis perkara yang kelima الإيمان بما صح في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم beriman dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Thauban dalam sahih Imam Muslim. أن النبي صلى الله عليه وسلم يذود الناس بعصاه حتى يشرب أهل اليمن. bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencegah manusia dengan tongkatnya hingga penduduk Yaman mereka pun meminum dari telaga itu. Wa awwalu man yadkhul fi dzalik ansaruhu alladziina nasaruhu. Maka yang pertama kali yang masuk dalam keutamaan tersebut yang meminumnya adalah orang-orang yang senantiasa memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina hajaru ilaihi min al-Yaman min qaumi Abi Musa al-Asy'ari wa ghairihim, yaitu mereka yang melakukan hijrah dari negeri Yaman dari kaumnya Abu Musa al-Ash'ari. Fa'innahum lamma qadimu alaihi qal atakum ahlul Yaman. Di mana mereka penduduk Yaman itu pada saat mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau mengatakan telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Hum araqqu quluban wa adyanu af'idah. Di mana mereka adalah orang yang paling lembut hatinya dan paling uh, eh, araqqu af'idah yaitu paling lembut hatinya. Okay. وذكر الحديث dan beliau menyebutkan hadisnya وهو إن شاء الله يشمل كل من تمسك بسنته من أهل اليمن إلى قيام الساعة dan itu insya Allah termasuk siapa saja yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari penduduk Yaman sampai hari kiamat. Man arada tafasil al-ahadith wa nususaha wa takhrijaha Barang siapa yang ingin melihat rincian dari hadis-hadis tentang hal ini, demikian pula nas-nas dan takhrij yang berkaitan dengan sabda Nabi ini, فليراجع المطولات من كتب العقيدة وكتب الحديث التي اعتنت بذكر ذلك maka hendaknya dia merujuk kepada kitab-kitab akidah dan kitab-kitab hadis yang me menyebutkan tentang perkara itu. <clears throat> المسألة الرابعة قال والشفاعة permasalahan yang keempat kata beliau dan beriman kepada syafaat syafaatul nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam minha syafa'atun takhussuhu min khasa'isih la yushariku fiha ahad Di antaranya ada jenis-jenis syafaat yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada seorang pun yang menyertai syafaat yang diberikan kepada beliau. Wahia wahid الشفاعة العظمى الكبرى لفصل القضاء يوم القيامة Yang pertama adalah asy-syafa'atu asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk segera menentukan qada keputusan masing-masing daripada hamba pada hari kiamat. Fa inna nasa fil arasat idha ishtadda bihimul karb. Maka ketika itu pada saat manusia mereka dalam keadaan merasakan eh, kesulitan yang berat yang sangat. Ya'tuna abahum Adam mereka pun mendatangi uh, orang tua mereka yaitu Adam. Fayaqulun ya Adam, anta abu al-bashar. Mereka mengatakan wahai Adam, engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadihi wa asjada laka malaikatah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu dengan tangannya dan para malaikat sujud kepadamu. Ala tanzur ma qad balagana au balaga bina Apakah engkau tidak memperhatikan apa yang kami rasakan sekarang ini? Fashfa' lana ila rabbik ay liyafsil al-qada. Maka mintalah syafaat kepada Rabbmu agar kemudian Allah segera memberi keputusan kepada kami. Faya'tadiru Adamu an dhalika wa yaqul. Maka Adam alaihissalam beliau pun meminta uzur dan mengatakan, Inna Rabbi qad ghadiba yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu مثله قبله ولن يغضب مثله بعده Sesungguhnya Rabbku pada hari ini beliau ia dalam keadaan marah yang kemarahan Allah Jalla wa Ala tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah marah setelah itu setelahnya. ثم يذكر ذنبه فيقول وقد نهاني عن الأكل من الشجرة فعصيته Lalu kemudian beliau pun menyebutkan dosa yang beliau lakukan bahwa Allah telah melarangku untuk memakan Eh, dari pohon tersebut lalu aku melanggar apa yang dilarangnya. Idhabu ila Nuh fa innahu awwalu rasulin ila ahli al-ard. Hendaknya kalian mendatangi Nuh karena beliau adalah rasul yang pertama yang diutus di muka bumi. Fakadzalika ya'tadir ya'tuna Ibrahim. Demikian pula Nuh pun meminta uzur maka mereka pun mendatangi Ibrahim. fa ya'tuna Musa. Ibrahim pun meminta uzur dan mereka mendatangi Musa. fa ya'tuna Isa dan beliau juga meminta uzur lalu mereka mendatangi Isa. Fayatadiru an dhalik wa la yadhkuru dhanban walakin yaqul itu Muhammada fa innahu 'abdun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dan Isa alaihissalam beliau juga meminta uzur namun beliau tidak menyebutkan kesalahan yang beliau lakukan dan beliau mengatakan datangilah Muhammad karena sesungguhnya beliau adalah hamba yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. هذه الشفاعة العظمى من خصائصه صلى الله عليه وسلم Maka asy-syafa'atul uzma ini merupakan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهي المقام المحمود Dan syafaat inilah yang disebut sebagai al-maqam al-mahmud atau tempat yang terpuji. كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rabbmu akan mengutusmu di sebuah kedudukan yang terpuji. Fal-maqamul mahmud huwa hadhihi syafa'ah. Maka yang dimaksud al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji adalah syafaat ini. Wa hadhihi syafa'atul 'uzma la a'lamu firqatan tunkiruha. Dan syafaatul uzma ini saya tidak mengetahui ada satu kelompok yang mengingkarinya. Wa innamal firqa ad tukadzibu bisyafa'ah li ahli al-kaba'ir. Namun kelompok-kelompok yang sesat mereka mendustakan syafaat yang berkaitan dengan syafaat yang diberikan kepada para pelaku dosa besar. Kama sayati sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Asy-syafa'ah tsaniyah al-khassa bihi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang kedua yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها syafaat Nabi alaihi salatu wassalam kepada penghuni surga agar mereka memasuki surga. Fa inna ahlal jannah idza atau abwabaha di mana penghuni surga ketika mereka mendatangi pintu-pintu surga syafa'a lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kana awwala man yatruquhu hilaq abwab wa yuftahu lahu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat kepada mereka, di mana beliau orang yang pertama mengetuk pintu surga dan masukinya. الشفاعة الثالثة الخاصة به صلى الله عليه وسلم Syafaat yang ketiga yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam شفاعته في عمه أبي طالب الذي مات مشركا syafaat beliau kepada pamannya Abu Talib yang meninggal dalam keadaan musyrik. ففي صحيح مسلم وغيره dalam sahih Muslim dan yang lainnya أن العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله bahwa Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan wahai Rasulullah ammuka Abu Talib pamanmu Abu Talib kana yansuruka wa yahutuk di masa hidupnya dia senantiasa memberikan pertolongan kepadamu fahal, dan membelamu. Fahal nafa'tahu bisyai'? Apakah engkau memberi manfaat kepadanya dengan sesuatu? Fa'akhbar nabi sallallahu alaihi wasallam annahu syafa'a fihi ila rabbih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwa beliau telah memberi syafaat kepadanya kepada Rabbnya. Wa qala laula ana ay laula syafa'ati Dan beliau mengatakan kalau bukan karena syafaatku, لكان في الدرك الأسفل من النار niscaya pamanku tersebut berada di jurang neraka yang paling dalam. ولكن الله خفف عنه Akan tetapi Allah Azza wa Jal memberi keringanan kepadanya. فأخرجه إلى ضحضاح من نار له نعالان يغلي منهما دماغه di mana dia di disiksa dalam neraka yang paling rendah di mana dia berjalan dengan kedua sendalnya yang mendidih otaknya. Fahuwa akhaffu ahli nari azaban wa yara annahu ashadduhum la ahad yu'adzab mithluh. Dan dia berada di neraka yang paling ringan siksaannya namun dia merasa bahwa itulah siksaan yang terberat dia merasakan bahwa tidak ada satupun yang disiksa seperti siksaan yang dia rasakan. Lakinnahu la yakhruju minan nar. Akan tetapi dia tidak akan keluar dari neraka. Lian man mata musyrikan wa kafiran al akbar Sebab barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik atau kafir kufur akbar, yakunu khalidan mukhalladan fin nar. Hukumnya dia kekal di dalam neraka. Innama syafa'a lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi takhfif. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada pamannya dalam hal diringankan siksaannya. وهذه لم ترد لأحد قط إلا للنبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب خاصة. Dan syafaat yang seperti ini tidaklah diberikan kecuali khusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan khusus syafaat itu kepada Abu Talib. القسم الثاني الشفاعة لأهل الكبائر. Dan bagian yang kedua yaitu syafaat bagi para pelaku dosa besar. Wa'lamu ayyuhan nas. Hendaknya kalian mengetahui wahai manusia. Anna nashra ahadith asy-syafa'ah wa idharaha. Bahwasanya menyebarkan dan menampakkan hadis-hadis tentang syafaat. Huwa syi'aru ahli sunnah. Ini adalah merupakan syiar ahli sunnah. Wa khasatan fi zamanin yantashiru fihi at-takfir li ahli dzunub. Lebih terkhusus lagi pada zaman menyebarnya orang-orang yang berfaham mengafirkan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Wal hukum lahum bil khulud fil nar dan menghukumi mereka bahwa mereka kekal di dalam neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khuyirtu baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah wa baina asy-syafa'ah, fakhtartu asy-syafa'ata li'annaha a'ammu wa ashmal." Aku diberi pilihan antara aku memilih separuh dari umatku masuk ke dalam surga ataukah aku diberi pilihan untuk memberi syafaat. Maka aku pun lebih memilih untuk beri memberi syafaat karena hal tersebut lebih banyak dan lebih memungkinkan untuk menyelamatkan secara umum dari kalangan umatku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda syafaatku kepada para pelaku dosa besar dari kalangan umatku atarawnaha lit-ta'ibin innaha lil mutalawwithin al-khatta'in apakah kalian melihat bahwa syafaat itu diberikan kepada orang-orang yang bertaubat sesungguhnya syafaat tersebut diberikan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan dan perbuatan dosa. وقد روى أحاديث الشفاعة عدد كثير من الصحابة dan telah meriwayatkan hadis-hadis tentang syafaat banyak dari kalangan para sahabat. Anas bin Malik wa Abu Sa'id Al-Khudri wa Abu Hurairah wa Jabir bin Abdullah wa ghairuhum kathir. Baik Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah dan Jabir bin Abdullah dan yang lainnya masih banyak lagi. Alaikum bil kitab an-nafi' al-mufid al-jami' kitab الشفاعة لشيخنا العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي اليماني رحمه الله maka hendaknya kalian membaca sebuah kitab yang bermanfaat yang mengumpulkan pembahasan tentang syafaat yang merupakan karya dari syekh kita yaitu Muqbil bin Hadi اليماني رحمه الله تعالى الوادعي الوادعي ومن تلك الأحاديث والروايات حديث أنس بن مالك Maka di antara hadis-hadis tentang syafaah dari riwayat-riwayat di antaranya yang datang dari Anas bin Malik. فقد ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيسجد تحت العرش. dan di mana beliau menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendatangi robnya dan sujud di bawah arash. ويثني على الله بمحامد لا يحسنها الآن dan beliau senantiasa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang sekarang ini beliau tidak mampu menyampaikannya. فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع Lalu dikatakan kepada beliau, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberikan dan berilah syafaat, engkau diberi wewenang untuk memberi syafaat. Qala fa'aqulu ya Rabb ummati ummati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahai Rabbku, ummatku ummatku. Fayahuddu li haddan. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan batasan kepadaku. Fa'adhab fa ukhrijuhum minan nar lalu kemudian aku pergi dan mengeluarkan mereka dari api neraka. Thumma ati tsaniya fa asjud. Lalu kemudian kali kedua aku datang dan aku sujud. Wa ahmadullah bimahamid. Lalu aku menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian. Fayuqalu li ya Muhammad irfa' ra'sak wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Lalu sekali lagi dikatakan kepadaku wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, dan beri syafaat engkau telah diberi wewenang untuk beri syafaat. فأقول يا رب أمتي Lalu aku mengatakan umatku ya Rabb. فيحد لي حدا فأذهب فأخرجهم Lalu aku pun diberi batasan, aku pun pergi اللهم dan صل mengeluarkan وسلم mereka. عليه ثم الثالثة كذلك Kemudian kali yang ketiga demikian pula. ثم الرابعة كذلك Kemudian kali yang keempat demikian pula. ولكن في الرابعة Namun pada kali yang keempat يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله Lalu kemudian pada kali yang keempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Allah, izinkan aku untuk mengeluarkan orang yang mengucapkan La ilaha illallah. عنده هذه الكلمة كلمة فيقول الله عز وجل يا محمد Maka Allah عز وجل mengatakan wahai Muhammad. هذا ليس لك Ini bukanlah untukmu. أو هذا ليس إليك Dan ini tidaklah diserahkan kepadamu. فبعزتي Demi keagunganku. وجلالي Dan kemuliaanku. وكبريائي Dan kesombonganku. لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله Aku pasti akan mengeluarkan dari neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Fahadhihi syafa'ah. Maka syafaat ini لا يعلم كم يخرج بها من النار إلا subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui bahwa dia dikeluarkan dari neraka kecuali Allah. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي. Fakat Baka. Satu ketika Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menangis pada suatu malam. Fa'arsalallahu Jibril wa huwa a'lam salhu ma yubkik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui dan mengatakan kepadanya memerintahkan untuk mengatakan kepada Nabi apa yang membuat engkau menangis. Faja'ahu Jibrilu fasa'alah. Lalu kemudian datanglah Jibril dan bertanya kepada Rasul. فقال أمتي أمتي Maka Nabi mengatakan umatku umatku. فرجع جبريل إلى الله فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم Dan Jibril pun kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan memberitakan tentang apa yang dikatakan oleh nabinya dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. فقال الله لجبريل ارجع إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Jibril, datangilah Muhammad, lalu kemudian katakan kepadanya, sesungguhnya kami senantiasa memberikan keridhaan kepadamu dan kami tidak akan menutup darimu. تأملوا في هذه الكلمة الربانية الإلهية maka hendaknya kalian memperhatikan dari kalimat Allah Subhanahu wa taala kalimat rabbaniyah يقول لحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك maka di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kekasihnya kepada khalilnya sesungguhnya kami senantiasa memberikan keridhaan kepadamu terhadap umatmu dan kami tidak akan menghalangimu. Fayashfa'un nabiyyun. Maka para nabi mereka memberi syafaat. Wa tashfa'ul malaikah. Para malaikat juga memberi syafaat. Wa yashfa'us salihun. orang-orang saleh memberi syafaat Wa yashfa'us syuhada. para syuhada juga memberi syafaat Wa yashfa'ul al-atfal الاطفال taqaddamu bil wafati ala ابائهم anak-anak yang mereka lebih dahulu wafat daripada uh, orang-orang tua mereka juga memberi syafaat فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع الصالحون وشفع الشهداء وبقيت رحمة أرحم الراحمين di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan para malaikat telah memberi syafaat, para nabi telah memberi syafaat, orang-orang saleh telah memberi syafaat, para syuhada juga telah memberi syafaat dan masih tersisa dari rahmat Allah Azza wa Jalla yang Maha memberi rahmat. فيخرج برحمته من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari neraka dengan rahmatnya orang-orang yang sama sekali mereka tidak pernah melakukan satu pun kebaikan. وفي رواية من غير عمل عملوه ولا خير قدموه Dalam satu riwayat disebutkan bahwa mereka yang dikeluarkan dari neraka ini tidak ada satu amalan pun yang pernah mereka lakukan dari amalan saleh dan tidak ada satu kebaikan pun yang pernah mereka persembahkan. فهذه الأحاديث هي الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة Maka hadis-hadis inilah yang menjadi pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. كالخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار Seperti keyakinan kaum khawarij dan mu'tazilah yang mereka berpemahaman bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar dikekalkan dalam neraka. أو غلاة المرجئة الذين يزعمون أنه لن يدخل النار أحد من هذه الأمة Demikian pula dari kalangan kaum murjiah yang ekstrim bahwasanya tidak satupun dari mereka dari kalangan umat ini yang masuk ke dalam neraka. Waqad syara'a lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan kepada kita wa akhbarana bi asbabin dan memberitakan kepada kita tentang sebab-sebab تنيلنا شفاعته صلى الله عليه وسلم بأمر الله وإذنه yang dengannya kita mampu meraih dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam فمن dengan ذلك dengan uh, dengan haulullah azza wa jal dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan izinnya وأنا أذكر الأحاديث والرو... الأحاديث والروايات وأختصر dan saya menyebutkan hadis-hadis ini dan aku meringkasnya فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو من قلبه Di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, manusia yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. ومن ma ما شرع لنا al الأذان Dan termasuk dalam hal ini apa yang disyariatkan kepada kita sekalian ucapan yang diucapkan setelah azan. An nusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nas'alu Allah lahu al-wasilata. Yaitu kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memohon agar Allah azza wa jal memberikan kepada rasulnya al-wasilah. Faman fa'ala dhalik qala sallallahu alaihi wasallam faqad hallat lahu syafa'ati di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mengucapkannya maka telah halal baginya untuk mendapatkan syafaatku وغير ذلك من الأسباب كسكن المدينة والوفاة فيها على التوحيد dan yang lainnya dari sebab-sebab seorang mendapatkan syafaat seperti tinggal di kota Madinah dan meninggal di atas tauhid فإنه قال فإني أشفع لمن يموت فيها ممن لا يشرك بالله شيئا di mana beliau mengatakan sesungguhnya aku memberi syafaat kepada orang yang wafat di kota Madinah dari orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. وهذه الشفاعة لا تكون إلا يوم القيامة dan syafaat ini tidaklah ada kecuali pada hari kiamat ولا تكون إلا بعد أن يأذن الله dan tidaklah terjadi kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Wa yarda 'ani syafii wal Dan Allah Azza wa Jalla telah meridai bagi yang memberi syafaat dan bagi yang diberi syafaat. Li'anna syafa'ata mulkullah. Sebab asal dari syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Qala ta'ala, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, katakanlah milik Allah Subhanahu wa taala seluruh syafaat. Fala yajuzu an nas'ala syafaa min makhluk. Maka tidak diperbolehkan bagi kita meminta syafaat kepada makhluk. La tunadi fataqul ya Rasulullah isfa'li. Jangan engkau memanggil dengan mengatakan wahai Rasulullah berilah aku syafaat. ya wali Allah fulan isfa'li atau mengatakan wahai wali Allah berikan aku syafaat walakin yajuz an taqul Allahumma syaffi' fiyya nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam namun diperbolehkan bagi mengatakan ya Allah berikanlah aku berikanlah aku syafaat melalui nabimu sallallahu alaihi wasallam نكتفي بهذا القدر إلى عشرة ونصف طيب ما شاء الله إيش بقي في الشفاعة أيضا الله أكبر الله أكبر تذكروا هذا شعار أهل السنة إشعار إشهار أحاديث الشفاعة maka hendaknya kalian senantiasa mengingat bahwa ini adalah syiar ahlus sunnah yaitu menyebarkan hadis-hadis tentang syafaat ini wal iman biha wat taslim lima dallat alaihi beriman kepadanya dan beriman atau menyerah berserah diri kepada apa yang de- terkandung dari hadis-hadis syafaat tersebut ولا يعلم عدد من يدخلهم الله برحمته من غير شفاعة الجنة لا يعلم عددهم إلا الله dan tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah orang-orang yang di dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka karena rahmatnya ومن سعة رحمته تعالى dan termasuk di antara keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala annahu yabqa fil jannati fadlun wa makan bahwasanya masih tersisa ada tempat-tempat yang kosong di dalam al-jannah fayunshi'u Allah taala laha khalqa sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang lain فيدخلهم الجنة lalu Allah masukkan mereka ke dalam surga ليحقق الله وعده للجنة بأن لها ملؤها وللنار بأن لها ملؤها untuk mewujudkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya surga itu akan penuh sebagaimana neraka juga akan penuh وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر أهل الجنة dan umat ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling banyak masuk ke dalam surga. Kama dallat ala dzalika al-ahadits wa anna hadhihi al-ummah thulutha ahli al-jannah. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadis-hadis bahwasanya umat ini dua pertiganya penghuni surga. Intahal waktu muhaddad li. Maka sudah selesai waktu yang diberikan kepada aku. وتحتاجون إلى خمسة عشر دقيقة للاستراحة dan kalian membutuhkan 15 menit untuk beristirahat ثم إن شاء الله الدرس مع الشيخ الدكتور أبي أسامة kemudian pelajaran dilanjutkan oleh الشيخ Dr. أبو أسامة خلاص اكتفي بهذا القدر إلى هنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله جزاكم الله خير